Alhamdulillah, Salatu wassalamu salam rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Man walah ma ba'd kita masuk ke nama di antara al husna itu al muhir yang berdekatan dengan makna al muhaimin Nah. Di tempat yang lalu kita sebutkan nama Al-Muhaimin itu sebagai nama menggabungkannya dengan Al-Muhit. Disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat. Di dalam surat An-Nisa, sebelumnya dalam surat Al-Imran, juga dalam surat sebelumnya surat Al-Baqarah awal-awal surat Al-Baqarah wallahu muhitum bil kafirin muqayyad dengan artinya dengan ini wallahu muhitun bil kafirin kemudian dalam surat Al-Imran innallaha bima ya'maluna muhit juga dalam surat An-Nisa Allah berfirman wa kana Allahu bikulli syai'in muhita Nama ini sebagaimana nama-nama Allah yang lainnya menunjuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala sekaligus sifat. Sekaligus sifat. Dan itu salah satu di antara mengapa nama Allah itu dikatakan al dikatakan al husna. Kenapa dinamakan al asmaul husna? Karena keindahan nama-nama tersebut adalah karena dia tidak sekadar nama. Tidak sekadar nama. Nama-nama tersebut adalah nama sekaligus sifat. Dan sifat yang ditunjukkan itulah sifat yang hakiki. Bukan majaz. Sifat yang hakiki yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Itu salah satu diantara mengapa dan itu juga dikatakan oleh mereka sebagai pedoman buat kita merunut benarkah ini termasuk al asmaul husna ataukah bukan Dan Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat tadi. Ayat. Nama tersebut, nama ini Al-Muhyib adalah nama sekaligus atau eh, nama yang menunjukkan liputan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Baik itu ilmunya, kodratnya, dan juga qahr, pemaksaan. Ini bahwa Allah dalam hal qahr ini artinya mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menang dari Allah. Jadi liputan tersebut bahwa Allah mengepung atau meliputi segala sesuatu itu dengan ilmunya. Jadi Allah mengetahui segala perkara yang tampak ataupun yang tersembunyi. Tidak ada yang jauh bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ihatab di kulli syai'in ilman. Nah, baik itu yang telah terjadi yang sedang maupun yang akan terjadi dan bagaimana nanti terjadinya itu pun diketahui oleh Allah. Ini ilmu liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah. kekuasaan yang meliputi segala sesuatu wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang luput dari kodrat Allah. Nah, semua berdasarkan ketentuan ketentuan Allah. Nah, jadi ihatatu ilmin artinya la ya'zubu anhu min khalqihi mithqalu dzarratin fil ardi wa la fis sama'. Ini liputan Allah dalam hal ilmu. Artinya tidak ada yang lolos dari pantauan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanapun kita bulat, bagaimanapun kita mengupayakan hilah. Nah, itu diketahui oleh Allah. Nah, kalau Al-Muhaimin kemarin, nah muttali ala khafayal umur wa khabaya sudur. Wallahu alimun bidati sudur. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam di dalam dada. Itu juga termasuk dalam nah, mana mana ihata Nah, bahwa Allah meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, dengan kodratnya. Artinya dengan kudratnya di sini Allah tidak lemah. Nah, Allah tidak lemah. Nah, kehendaknya berlaku atas segala sesuatu. Kalau dia sudah menyatakan satu perkara, nah, tinggal mengatakan kun, faya, faya kun. Masya Allah kana, wa ma lam yasha, lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Nah, ini maknanya hatahu qudrah. La ya'jiz la yu'jizuhu syai. Tidak ada satupun yang membuat Allah lemah. Membuat Allah kah? kalah untuk bisa lolos dari ketentuan Allah, dari tuntutan Allah, dari hukuman Allah dan keadilan Allah. Tidak ada yang lolos. Kemudian itu hatatu qahr ini juga layak yaqdiru ala fautihi awil firar minhu. Qahar. Allah mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa lari dari Allah. Tidak ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah. tidak ada yang bisa lari dari takdir Allah, dari pengetahuan Allah, dari pantauan Allah. Orang lain mungkin bisa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan. Ya, mungkin di antara kalian ada yang benar perkataannya, kemudian dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Artinya sampai setingkat itu Rasulullah tidak mengerti perkara artinya tidak mengetahui perkara perkara gaib. Nah, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mungkin. Seperti kata Ka'ab bin Malik. Ya Rasulullah. Ketika dihadapkan, ketika datang. Disambut. Rasulullah melihat kepadanya dalam keadaan senyum masam. Sudah dalam keadaan longgar. Dalam keadaan sudah menyiapkan kuda untuk berangkat. Perlengkapan. Tinggal berangkat. Ternyata Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya tidak jadi berangkat ikut dalam perang tabuk. Duduk Ka'ab bin Malik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau di hadapan manusia yang lain saya bisa mengalahkan mereka dalam debat. Bisa saya pelintir mereka dengan kata-kata dengan kalimat. Bisa saya kalahkan mereka. Ya. Li'anni utul jadal. Nah. Aku termasuk orang yang diberi kemampuan debat. Bisa mengalahkan mereka. Tapi Rasulullah, kalau sekarang saya bisa lolos dari Anda, tapi tidak akan lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ka'ab bin Malik mengaku, nggak ada alasan saya untuk tinggal ya Rasulullah. Nggak punya alasan untuk tidak ikut perang Tabuk. Ya. Urusanmu dengan Allah sudah. Tunggu sampai ketentuan Allah. Ya, diuji 40 malam sampai 50 malam. Ya, sampai seakan-akan daqat alaihimul ardu bima rahbat wa daqat alaihim anfusuhum Summa taballahu Lihat tuh. Nah, kemudian Allah beri taubat, menerima taubat mereka. Nah, ini mereka. Nah, ini Ka'ab bin Malik. Hari ini kita bisa mengalahkan orang lain, bulat, menipu, ya, atau lolos dari kejaran polisi. Nah, dari ejekan orang. Ya, kalaupun misalnya ketangkap, ya cuma sebentar parah ini yang paling beratnya kalau misalnya ketangkap pun misalnya hukuman mati atau di penjara kurung atau kalau misalnya tinggi dalam ya ini negeri yang menegakkan hukum Islam dicambuk nah ya atau dipotong tangannya kalau mencuri nah. itu sementara selesai kalau dia bertobat selesai nah. tapi nanti di akhirat yaumun ka'alfi ka, ka, sana satu hari seperti seribu, ta seribu tahun. Satu hari seribu, seperti seribu, seribu tahun di sana. Nah, makanya mereka para salafun soleh seperti yang lalu atau malaikat memilih dunia daripada mereka mendapatkan sisaan di di akhirat. nah, nah. walaupun juga memang ada yang salah paham eh, di kalangan sebagian apa? Ada di antara sahabat yang merasa khawatir kalau disiksa, dihukum oleh Allah di akhirat, itu kan luar biasa. Minta kepada Allah hukuman di dunia. Rasulullah mengatakan nggak boleh, jangan. Kalian tidak akan sanggup. Kalau hukuman Allah, tapi kalau hukuman manusia sebentar. Hukuman manusia sebentar, nah, seumur dunia. Nah, atau seumur seumur umur hidupnya lah. Baik. Nah, nah di, jadi nah ihatatu ilmin wa ihatatu qudratin wa ihatatu qahrin. Nah, tidak ada yang bisa melari dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, itu tadi belum kita masuk pada makna secara bahasa. Nah, sekarang pengertiannya secara bahasa. Nah, nah dengan dari kalimat itu pula dari hata yahutu nanti jadi ada haid. al haid yakni dinding tembok. Nah, al haid al-jidar li'annahu yahutu ma fihi. Al-haid itu dinding pagar karena dia mengepung apa yang ada di dalamnya, melingkari apa yang di dalam di dalamnya, melindungi apa yang di dalamnya. Nah, melingkupi apa yang di dalamnya, terserah bahasanya untuk. Nah, ini al-haid dari kata hata yahutu hautan. Maknanya sama dengan hafizahu, Maknanya sama dengan hafizahu, menjaga. Maka dikatakan kullu man ahraza syai'an kullah wa balagha ilmuhu aqsahu faqad ahata bihi. Setiap orang yang siapa saja yang dia menjaga sesuatu itu semuanya dan ilmunya sampai sedalam-dalamnya tentang perkara tersebut, maka dikatakan dia ahata bihi. Melingkupi Artinya ketika satu perkara itu dia betul-betul mendalaminya, profesional di dalam bidang itu. نعم Kalau kata Az-Zujaji, murid dari Az-Zujjaj, Al-Muhib fil lughah itu adalah isim fa'il. Fi'ilnya tadi ahata yuhitu muhit. Isim fa'il Nah, nah dia dikatakan ahata bisyai dikatakan dia ahata bisyai jika dia menguasainya. dan menghimpun semua sudut-sudutnya. Semua sudut-sudutnya, seluruh penjuru. Sehingga tidak ada yang lolos dan lepas. Nah, ini namanya ahata. Nah, jadi katakan muhit. Nah, seperti jidar tadi. Itu secara bahasa. Ya, kalau udah dikepung dengan dinding-dinding tembok, tidak ada lagi yang lolos. Nah, sekarang makna, ya, tadi sebagiannya sudah disebutkan maknanya, nama al muhit ini. Sekarang, nah, kalau ketika disebutkan dalam ayat, Wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu muhitun bil kafirin dalam surat Al-Baqarah. Bimakna, maknanya, Nah, Allah mengumpulkan mereka dan menimpakan hukumannya kepada mereka. Allah mengumpulkan mereka dan menimpakan hukumannya kepada kepada mereka. Ini disebutkan oleh Abu Jarir, Ibnu Jarir, Ibnu Jarir Tabari dalam tafsirnya. ketika dalam ayat yang lain di dalam ayat yang lain surat Ali Imran Inna Allah bima ya'maluna muhit Inna Allah bima ya'maluna muhit Nah, itu di awalnya Allah menyebutkan intam saskum hasanatun tasukum wa intusibukum sayyatun yafrahu biha. Ini salah satu di antara sifat munafik. Dan musuh yang paling betul-betul menjadi betul-betul musuh sejati. Kalau kamu ditimpa kebaikan, tasuhum. membuat jengkel mereka, susah hati mereka, sempit dada mereka. Tapi kalau kamu ditimpa kejelekan, gembira mereka. Ini watak munafik sepanjang masa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, niscaya tipu daya mereka tidak memudaratkan kamu. Innallaha ya'lamu bima ya'maluna muhit. Yani Allah mengetahui perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan dan rencana-rencana orang-orang kafir tersebut. Orang-orang munafik tersebut. Baik terhadap hamba-hamba Allah maupun terhadap negeri-negeri mereka. Sikap permusuhan mereka, kedengkian mereka, dendam mereka, itu Allah Maha mengetahui rencana-rencana mereka. Disebutkan oleh Syekh. Nah, itu sebagai apa bentuk dari sisi yang lain beliau memberi apa menerangkan bahwa itu salah satunya tafsirnya Ini kalau kamu bersabar dan bertakwa, lam yadurrukum makruhum. Bahwa tipu daya mereka, makar mereka tidak akan memudaratkan kamu. Bal yaj'alullahu makrahum fi nuhurihim. Bahkan Allah kembalikan tipu daya mereka, makar-makar mereka itu mengenai diri diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah apa, mengepung atau mengetahui meliputi mereka, ilmunya dan kodratnya mengepung mereka. Nah, tidak ada tempat untuk mereka lah lari dari kekuasaan Allah dan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah akan yudhiquhum mukubatan nah mukubatahu alaihi. Dan Allah akan timpakan kepada mereka adabnya ini sekaligus ancaman buat orang-orang kafir dan yang berwala dengan mereka di kalangan munafik. Kemudian dalam ayat yang lain mana yang bersama secara umum ala innahu bikulli syai'in muhit ketahuilah bahwa Allah itu meliputi apa namanya segala sesuatu bahwa jadi makhluknya ini tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah tidak ada satupun yang lolos dari kudrah Allah. Nah, tidak ada yang lepas bisa melarikan diri dari nah, bahwa Allah mengalahkan dan menundukkan menundukkan mereka. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu wallahu muhitun bil kafirin sebagian mufasir menerangkan bahwa itu juga sebagai ancaman bagi orang-orang kafir bahwa Allah akan menghancurkan mereka bahwa Allah akan menghancurkan mereka kembalikan nantinya dari sisi mana mereka menafsirkan seperti ini mana-mana tadi <clears throat> ihatah ilmin ihatatu kudratin wa ihatatu kahrin nah, lagi dengan perbuatan-perbuatan mereka seperti itu <clears throat> seperti dalam ayat-ayat yang lainnya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir kemudian Allah menyebutkan wallahu ala kulli syai'in syahid itu artinya ada ancaman buat mereka sebaliknya kalau misalnya ditutup untuk orang-orang yang beriman itu ada janji buat mereka bahwa Allah tidak akan menyia apa yang mereka per, perbuat. Allah jadi saksi terhadap semua perbuatan dan ucapan ucapan mereka. <clears throat> nah, mana-mana yang hampir sama seperti juga disebutkan oleh Syekh dalam tafsirnya, Al-Muhit kulli syai'in ilman wa qudratan wa rahmatan wa qahran. Rahmat juga dimasukkan oleh beliau. Yang artinya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. <clears throat> Ini seluruh makhluk mendapatkan rahmat Allah. Hatta orang kafir, orang-orang fajir. Nah, dengan rahmatnya pula Allah biarkan iblis sampai sekarang masih sampai kia sampai kiamat. Dia rahmat yang khusus itu Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. <clears throat> Nah, dengan beriman kepada nama-nama nama Allah ini dan sudah kita lewati yang berkaitan dengan dengan nama ini Raqib kemudian Al-Khabir, Latif, kemudian Al-Muhaimin. Nah, yang menunjukkan bahwa Allah meliputi segala sesuatu dan berarti meliputi hamba-hambanya kita ini maka tidak ada satupun yang bisa lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari Allah. Buktinya apa? Di antaranya adalah kematian. Ya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah yudrikumul maut. Nah, walaupun kamu berada di benteng yang tinggi, benteng besi yang kokoh, maut pasti akan menjemput. Pasti akan menembus tembok-tembok yang setebal apapun. Berlapis-lapis pertahanan. Itu tidak akan bisa menghalangi al-maut. Nah, kematian yang Allah ciptakan. Apalagi dengan penciptanya. Yang ubun-ubun setiap kita itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa Allah cabut setiap saat setiap saat. Allah hentikan denyut jantung kita setiap saat. Allah putunya ini hentikan usus kita bergerak. Paru-paru kita bergerak. Denyut darah kita berhenti. Setiap saat. Sebagaimana Allah pun juga maha kuasa untuk melenyapkan hidayah yang ada di dalam dada kita. Ketika hidayah itu tidak lagi melekat pada tempatnya, tidak menemukan tempat yang cocok. Hati kita tidak menerima hidayah tersebut. Hati kita tidak menerima hidayah hidayah tersebut. Kalau hati itu menerima, zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah tambah hidayah tersebut. Dan Allah datangkan kepada mereka takwa, takwa. Maka, nah bagi orang yang beriman kepada Allah dengan nama ini, tidak ada lain untuk tempatnya tempat dia lari kecuali kepada kepada Allah. Fafirru ilallah. Innilakum minhu nadhirun mubin. Maka kembalilah, larilah kepada kepada Allah. Nah, memang la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat lari, tempat selamat, tempat berlindung dari engkau ya Allah kecuali kepadamu. Tidak ada tempat lain selamat, menyelamatkan diri. Tidak ada tempat untuk berlindung dari engkau ya Allah kecuali kepadamu. Kecuali kepada kepada Allah. Allah menyebutkan pula dalam ayat yang lain, "Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan." <clears throat> ini tidak akan mungkin bisa lari dari ketetapan dan ketentuan Allah, pemaksaan Allah, kaharnya Allah, pengetahuan Allah. Nah, ini ya, tidak akan mungkin bisa lolos dari hukum hukum Allah. Pilih mana? Sekarang kita mungkin dihukum oleh Allah, dicoba oleh Allah dengan akibat dosa kita, yang kita tidak bertobat. Dan itu kalau misalnya terjadi, termasuk ya, Berarti apa? Nah, kalau dia sadar balak tersebut, dia sadar ya adalah akibat kesalahan dia, dosa yang dia lakukan dan dia menyesal dan bertobat, hukuman tersebut sebagai kafar, pembersih. Tapi kalau dia tidak menyadari itu sebagai kafar, menganggap itu sebagai nah, musibah biasa, bahkan tidak senang dengan musibah tersebut, itu jadi adab. Jadi adab. arad Allah bi'abdin khairan ajjalalahu al-uqubah. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukuman padanya. Kalau tidak, amsaka anhu hatta yuwafihi yaumal qiyamah kama Kalau Allah tidak menginginkan kebaikan, Allah tahan dia terus dengan kesalahan tersebut. Dia akan nah terus larut dengan dosa dan maksiat tersebut sampai tidak akan tidak ada dia dapatkan dan tidak dia lihat asar dari dosa yang dia lakukan pada dirinya, keluarganya, hartanya, nah, <clears throat> pekerjaannya, status dia di sekelilingnya. Nah, tapi di hari kiamat, nah, Allah berikan hukuman yang sangat sangat berat. Ketika tidak ada lagi gunanya anak dan harta, tidak ada lagi gunanya anak dan harta. Wa'iyadzubillah. Kemudian beriman dengan nama ini menumbuhkan ke dalam diri kita keyakinan bahwa annahu subhanahu wa ta'ala la yaghibu anhu ilmu syai' tidak ada yang gaib dari Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang apapun la yaghibu anhu syai'un لا يغيب عنه شيء صغيرا كان أو كبيرا صغيرا كان أو كبيرا كل maupun besar وكل شيء فعلوه في زبر وكل صغير وكبير مستقر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها Jangan nanti kita menjadi orang-orang yang akan mengatakan Nam, ya. Ya laitani kuntu turaba. Melihat apa yang ternyata kita nah, lakukan itu terkumpul semuanya. Tadi di dalam nah, ya, yauma tashhadu alaihim nam alaihim wa arj aydihim wa arjuluhum wa sinatuhum. Nanti hari kiamat ya, semua akan menjadi menjadi saksi lemu, ya tidak, mereka akan bicara tentang kita sekarang bisa kita mendebat orang lain ya bahkan para sahabat ini seperti kata kata Ka'ab bin Malik tadi kalau bukan karena takut kepada Allah ya Rasulullah kalau misalnya saya mau di hadapan orang lain saya bisa lolos tidak akan kena hukuman, tidak akan kena teguran, tidak akan kena marah. Tapi hari ini kalau saya lolos dari engkau ya Rasulullah, Allah tidak akan. Ya. Jujur itu lebih selamat. Ya. Dan itu pasti. Seperti akan kata Rasulullah SAW, Wa يَمْتِقُ hawa. Ya. Asiduku tumakninah. Nah. Dan asarnya pun juga ketenangan. Jantungnya sehat secara fisik dan secara maknawi pun juga sehat. Cara maknawinya apa? Hati itu tenang, Akhirnya melahirkan apa? Kejujuran pula dalam tindak tanduknya, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya. Nah. Nah. Masyaallah. Malas tadi. Baik. Itu nama Allah al muhir Sama seperti itu juga maknanya di dalam ayat surat Al-Buruj. Nah, wallahu min waraihim muhit. Karena orang-orang kafir. قد nah, أحاط ilman wa وقدرة Allah min waraihim muhit. Ini Allah mengepung mereka dengan ilmu dan kudrahnya bahkan juga bisa katakan dengan qahrnya hata bihim ilman wa qudratan wa qahran wallahu taala a'lam bissawab nah artinya dengan memahami makna-makna ini kita pun tahu untuk yang artinya berusaha untuk menjaga ya menjaga diri bukan hanya menjaga lisannya karena ini walaupun ini sangat penting ya juga menjaga nah lintasan-lintasan pikiran kita, niat-niat, bisikan-bisikan hati, dorongan-dorongan keinginan. Ya. Nah, hal-hal seperti ini juga sangat berbahaya karena nah kalau dia sudah punya kemauan ya akan menjadi keinginan kemudian nanti akan berakumulasi lalu menjadi himmah lalu menjadi azam menjadi kemauan tekad dan itu pasti akan terwujud perbuatan. Nah, dibenarkan oleh tindakannya nanti. Nah. Ya. Nah, ya, di Rasulullah SAW mengingatkan kita putih balak bani Adam itu hazzuhu ya hazzuhu zina. Dicatat ditetapkan artinya nggak mungkin bisa lepas itu. Illa man rahimah dalam artian nah, apalagi di negeri seperti ini ya zina mata melihat, zina tangan menggenggam, zina lisan bicara. Nah, kalau sekarang tambah hebat lagi dengan telepon. Nah, ya, kemudian datang kakinya melangkah. Nah, dibenarkan dibuktikan zina itu tadi dengan nah, ya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Nah, yang harus kita kita jaga. Apalagi fasilitas dengan kesempatan yang banyak, itu, ya, nah buat peluang bagi setan. Subhanallah Allah juga sering apa mengingatkan kita, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Kalau tidak bersama Allah, masih bersama syaitan. Masih bersama syaitan. Diajak untuk hal-hal yang lepas tidak mengingat Allah, baik itu nah berzikir dengan menyebut nama Allah atau membaca Al-Qur'an atau yang lain gurusnya pelajarannya atau maklumat tentang agama tidak dia pedulikan nah akhirnya pasti bukan terisi dengan halal yang sia-sia sampai kepada hal-hal yang maksiat nah Nah, kita berlindung pada Allah dari hal-hal tersebut. Nah, kenapa? Walaupun yang apa yang kita sembunyikan Ya, ini kita sembunyikan dalam artian tidak ada satupun yang mengetahui. Punya catatan atau punya rencana, nah, itu pasti akan di nah, ditampakkan oleh Allah. Yaumul 11 sarair. Nah, hari ketika ditunjukkannya semua semua rahasia. Tidak ada lagi yang nanti akan terang bisa kita simpan. Sekarang mungkin kita bisa menyimpannya. Besok seluruh bukan dari cuma sebagian sekampung kita yang tahu seluruh umat manusia akan melihat. Nah, nah kita berlindung. Nah ini kesempatan-kesempatan Ramadan sudah hampir dekat. Ramadan sudah hampir dekat berapa bulan lagi ya? Empat atau tiga, tiga bulan lagi. Kesempatan buat kita. Baina Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu adalah takfir. Menghapus segala kesalahan. Idza nibat al-kabair kalau dosa-dosa besar ditinggalkan, dijauhi. Nah sekarang mulai dari Ramadan tahun lalu, ya yang sekarang, nah tahun lalu sampai kita mau menuju Ramadan ini entah sudah berapa dosa besar yang kita lakukan, menumpuk. Ya, kalau para salaf itu enam bulan sebelum bertemu Ramadan itu sudah berdoa ya Allah sampaikan aku Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan, ya, minta untuk bisa selamat bertemu dengan Ramadan lagi. Ya sambil terus berusaha untuk menghisap, menghitung berapa dosa besar yang dia lakukan. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang berat yang dia lakukan, kizib, dusta, nah, ya khianat, riba. Nah, ya. Nah, ini yang harus dia dia perhitungkan. Tinggal apa? Taubat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pun juga tidak tahu. Barangkali Ramadan besok adalah Ramadan terakhir. Nah, baik. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu dan kita adalah bagian dari sesuatu tersebut. Jadi tidak akan mungkin lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasallallahu yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda. Baik, nama Allah berikutnya kita bahas insyaallah. wakil. Al-Wakil. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan bahas mana nama Allah Al-Wakil.